Oleh karena itu Nabi saw alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani mabunun fihi ma katsirun minan nas." ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan kedua nikmat ini yaitu as-sihat wal farah yaitu nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang sehat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nanti akan diperintahkan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan juga akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah di sore hari ini di hari yang mulia ini yaitu yaumul jum'ah kita bisa bertemu dengan yaumul jum'ah sayyidul ayyam ya. Dan kita juga disunahkan untuk memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di hari Jumat dan di akhir daripada hari Jumat ada waktu-waktu yang apabila seorang hamba memohon berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala maka doanya tidak tertolak. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang emas, kesempatan yang sangat mulia, kesempatan yang sangat berharga yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Pemirsa para jamaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. <clears throat> Pada kesempatan sore hari ini insyaallah kita akan membahas sebuah tema yang agung ya. Itu berkaitan dengan al-adabu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu adab seorang muslim dan muslimah terhadap Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Terkadang seseorang mengaku dia cinta kepada Nabi, dia ya mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi kalau kita lihat dari peranginya, dari sikapnya, itu jauh daripada potret pencinta Nabi, pencinta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ya kenapa alasannya kita cinta kepada Nabi, kenapa kita memuliakan Nabi, kenapa kita ya menghormati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan adab-adab apa yang harus diperhatikan, yang harus diketahui oleh seorang muslim dan muslimah terhadap nabinya sallallahu alaihi wasallam maka seorang muslim hendaknya dia menyatakan dengan jiwanya ya menetapkan dalam dirinya tentang wajibnya beradab dengan adab yang sempurna bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wadhalika li asbab at-taliyah. Yang demikian itu karena sebab-sebab sebagai berikut. Kenapa seorang muslim, seorang muslimah menetapkan pada dirinya tentang wajibnya dia beradab dengan sempurna kepada Rasulullah. Apa alasannya? Apa sebabnya? Di antaranya yang pertama adalah annallaha ta'ala qad aujaba lahul adab Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad aujaba lahul adab, mewajibkan kepadanya untuk beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli mu'min wa mu'minah kepada setiap mukmin laki-laki dan mukmin perempuan. Wa dzalika bisarihi kalami. Ini ya <clears throat> dengan ketetapan ya kalamnya yaitu Al-Qur'anul Karim firman Allah Subhanahu wa taala itqal ketika berfirman ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih wahai orang-orang yang beriman janganlah engkau mendahului Allah dan Rasulnya Al-Hujurat ayat 1 dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa qala subhanahu Ya ayyuhalladzina amanu لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala Wahai orang-orang yang beriman la tarfa'u aswatakum. Janganlah engkau mengangkat suara-suara kalian fauqa sautin nabi di atas suaranya Nabi SAW. Wala tajharu lahu dan jangan engkau mengeraskan kepadanya kepada Nabi SAW dengan perkataan seperti ya ucapan keras sebagian kalian kepada sebagian yang lain. Ini yang akan menyebabkan gugur amal-amal kalian sedangkan antum sedangkan kalian la tash'urun tidak merasa. Surat Al-Hujurat ayat 2. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina yahudduna aswatahum inda Rasulillah ulaika alladzina imtahana Allah qulubahum littaqwa. Lahum maghfiratun wa ajrun 'adzim." sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suara-suara mereka di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulaika alladziina imtahanallahu qulubahum mereka itulah orang-orang yang sedang diuji oleh Allah hati-hati mereka kepada ketakwaan bagi mereka ampunan dan juga pahala yang besar dan juga firman Allah Subhanahu wa taala Innal ladhina innal ladhina yunadunaka min wara'il hujurat aktsaruhum la yaqilun walau annahum sabaru hatta tahruja ilaihim lakana khairan lahum maka firman Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya orang-orang yang memanggilmu dari belakang ya kamar kam aktsaruhum la yaqilun kebanyakan mereka itu tidak mengetahui. Seandainya mereka sabar sampai engkau keluar kepada mereka, lakana khairal lahum. Tentu ini adalah lebih baik bagi mereka. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dha. Ya. Janganlah engkau jadikan ya, doa Rasul ya, panggilan Rasul di antara kalian seperti panggilan kalian kepada sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Innamal mu'minuna alladziina aamanu billahi wa rasulih wa idza kanu ma'ahu 'ala amrin jami'in lam yadhhabu hatta yasta'dinu." Wa qala ta'ala, "Innal ladziina yasta'dinunaka ulaa'ika alladziina yu'minuuna billah." Ini banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang e, bagaimana ya tentang ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan untuk beradab kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam atas setiap mukmin dan mukminah. Ini dijelaskan oleh banyak ayat di dalam Al-Qur'anul Karim. <clears throat> Para jemaah sekalian, yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang kedua atau sebab yang kedua kenapa kita mencintai Rasulullah, kenapa kita harus beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Annallaha qad an annallaha ta'ala qad farada 'alal mu'minin ta'ata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas orang-orang yang beriman untuk taat untuk taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa aujaba mahabbatuhu dan mewajibkan untuk cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Muhammad ayat 33. <clears throat> Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, Allah wa atii'ur rasul." Wahai orang-orang yang beriman, taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Maka hendaknya berhati-hati orang-orang yang menyelisih dari perintahnya. Antusibahum fitnah. Ya. Akan ditimpa sebuah, kepada mereka sebuah cobaan. Au yusibahum adabun alim. Atau akan ditimpakan kepada mereka suatu adab yang <clears throat> alim. Yang sangat pedih. Waqala subhanah dan juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu." Apa-apa yang telah datang kepada kalian dari Rasul sallallahu alaihi wasallam fakhudhuh, maka terimalah. Maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa-apa yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atas kalian, maka jauhilah itu. Ini kita suruh taat kepada Rasul, suruh cinta kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tentang masalah cinta, jika engkau cinta kepada Rasulullah, apa kata eh, kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al Quran? Wa ta'ala kul, in kuntum tuhibun Allah fatabiuni." yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. <clears throat> Katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Ya. Maka jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Allah akan cinta kepada kalian. Wa yaghfir lakum dunubakum dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi ini menunjukkan ya tentang wajibnya kita untuk taat kepada ya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan haramnya untuk menyelisihinya dan wajib untuk beradab bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jami'il ahwal dalam segala kondisi dalam setiap keadaan Kemudian sebab yang ketiga kenapa kita beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jal qad haqamahu faja'alahu imaman wa hakiman maka kenapa kita harus beradab harus mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai hakim Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai imaman, sebagai pemimpin, wa hakiman dan seorang hakim. Wa qala ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna ilaikal kitab bil haqq litahkuma bainan nas bima araqallah." Sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab bil haq dengan benar litahkuma bainan nas untuk menghukumi di antara manusia bima arakallah terhadap apa yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala dan juga firman Allah Subhanahu wa taala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Dan hendaknya engkau menghukumi mereka apa yang ada di antara mereka dengan apa yang telah Allah turunkan dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Wa qala ta'ala fala warabbika la yu'minun hatta yuhaqqimuka ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima fala wa rabbika maka demi Rabbmu la yu'minun mereka tidak beriman hatta yuhaqqimu sehingga mereka menjadikan engkau sebagai hakim untuk menghakimi fima syajara bainahum tentang apa yang mereka perselisian bainahum di antara mereka thumma la yajidu fi anfusihim haraja kemudian ya mereka ya tidak merasa keberatan atas diri mereka terhadap apa yang kau telah putuskan wa yusallimu taslima dan mereka menyerahkan dengan ya pasrah ya atas putusan tersebut وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر Maka Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Sungguh telah ada bagi kalian fi Rasulillah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah tauladan yang baik uswah ay kudwah salihah. Eh, ini contoh yang baik. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah dan hari akhir. Wa ta'addubu ma'al imam wal hakim tafruduhu syara'ik wa tuqarriruhu al-aql atau al-uqul wa yahkumu bihi al-muntiq as-salim ya. maka beradab ya, ma'al imam wal hakim ya. ini ya, salah satu daripada ya, alasan atau sebab mengapa kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Allah Subhanahu wa taala telah jadikan Nabi sebagai hakim. Allah telah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai imam. Ya. Dan Allah tetapkan bahwasanya di dalam diri Rasulullah SAW itu sudah ada uswah hasanah, kudwah salihah, contoh yang baik. Maka sudah cukup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai tauladan kita dalam segala hal dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian alasan yang keempat <clears throat> atau sebab yang keempat kenapa kita harus beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam An Allah taala qad farada mahabbatah ala lisanihi فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين رواه البخاري وكذلك رواه النسائي في سننه Maka alasan yang keempat atau sebab yang keempat adalah Kenapa kita beradab kepada Nabi SAW? Karena Allah Ta'ala qad faradha mahabbatah. Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kecintaan kepada Nabi untuk mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam ala lisanihi atas lisannya sallallahu alaihi wasallam faqala sallallahu alaihi wasallam maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Walladhi nafsi biyadih. Dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman. Salah seorang di antara kalian, hatta akuna ahabba ilaih min waladihi wa walidihi wal nasi ajma'in. Maka tidak beriman salah seorang di antara kalian sampai aku lebih dicintai olehnya daripada anaknya, bapaknya, dan manusia semuanya. Rawahul Bukhari. <clears throat> Maka barang siapa yang wajib cinta kepadanya, maka wajib juga untuk beradab kepadanya. Dan wajib untuk beradab kepada orang yang dicintainya. Kemudian alasan yang kelima kenapa kita mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam makhtassahu bihi rabbuhu ta'ala min jamalil khalq wal khuluq wa ma habahu bihi min kamalin nafs wal dhat wa huwa ajmalu mahluqin wa akmaluhu 'ala al itlaq wa man kana hadha haluhu kaifa la yajibu at ta'addub ma'ah Maka alasan yang kelima adalah bahwasanya Allah telah khususkan ya. Allah telah pilih ya. Bahwasanya Nabi adalah ya, orang yang paling ya, ganteng, orang yang paling sempurna penciptaannya dan akhlaknya sallallahu alaihi wasallam kesempurnaan jiwa zat bahwa ajmalu mahlukin maka beliau adalah makhluk yang paling bagus paling ya, sempurna alal itlak secara mutlak maka orang yang keadaannya seperti ini tampannya parasnya sangat sempurna akhlaknya luar biasa. Maka orang yang keadaannya seperti ini, bagaimana tidak wajib untuk beradab kepadanya. Hadihi ba'du mujibatil adab ma'ah. Wa ghairuha kathir. Dan yang lainnya masih banyak. Walakin kaifa yakunul adab. Kan tetapi mungkin kaum muslimin dan muslimat, bagaimana sih cara kita untuk beradab kepada Rasulullah? Bagaimana yakun dengan cara apa kita beradab kepada Nabi? Hada bahi ayyuklam Inilah yang seyogianya eh, kita sebagai kaum muslimin, sebagai umatnya untuk tahu bagaimana kita beradab kepada Nabi SAW. Dengan apa kita beradab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang perlu untuk kita kita ketahui. <clears throat> Para jemaah sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana kita beradab kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita beradab bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Di antaranya <clears throat> di sini ada sekitar delapan poin ya yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah. Ya. Bagaimana kita beradab kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah bitaatihi. Yaitu dengan cara mentaati Nabi Shallallahu alaihi wasallam. waqtifai asari mengikuti jejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan di atas apa yang telah digariskan oleh Nabi SAW fi jami'i masalikid dunya waddin pada seluruh aktivitas baik yang berkaitan dengan dunia maupun berkaitan dengan agama maka kita berusaha ya kalau kita mengaku sebagai umat Rasulullah kita mengaku cinta kepada Rasulullah apakah dalam kehidupan kita sudah kita cerminkan sifat-sifat ketaatan kita kepada Rasulullah baik dalam segi dunia maupun segi agama Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu, apakah kita sudah mentaatinya? Ya. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Sallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian kita lihat apakah sholat kita sudah sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. <clears throat> Maka inilah yang seharusnya kita merenung, kita ya, mengevaluasi diri tentang bukti kecintaan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah kita sudah mentaatinya? Apakah kita sudah mengikuti jejaknya? Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya ketika makan maka diceritakan dalam Sama Ilun Nabi ya yang dikarang oleh Imam Turmudi Masya Allah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segi makan misalnya nggak pernah kenyang kecuali Nabi SAW makan bersama orang banyak. Itu baru <clears throat> baru kenyang. Ya. Tapi Masya Allah keberkahannya sangat luar biasa. <clears throat> Maka Imam Ahmad <clears throat> menyebutkan agar kita ya dalam hal makan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di antaranya adalah memulai makan dengan membaca bismillah. Mengakhiri makan dengan alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi razaqani hadhi min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang kedua agar makan kita berkah. Yang pertama membaca bismillah di awalnya. Mengucapkan alhamdulillah di akhirnya. Kemudian yang ketiga, makan bareng-bareng. Makan secara berjamaah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Untuk mendapatkan keberkahan dalam hal makan, Imam Ahmad menyebutkan di antaranya yang nomor tiga adalah makan dengan tangan yang banyak. Artinya makan secara berjamaah, bareng-bareng. Kemudian yang keempat, makanan yang kita makan itu adalah dari hal yang dihalalkan oleh Allah. Jadi ini penting sekali agar makan kita menjadi berkah. Itu ada empat kata Imam Ahmad. Baca Bismillah. Di awalnya ucapan Alhamdulillah di akhirnya makan dengan tangan banyak artinya makannya berjamaah dan makanan tersebut adalah makanan yang halal. <clears throat> Jadi jemaah yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada yang hendaknya diperhatikan oleh seorang muslim dan muslimah kepada Nabi di antaranya adalah bitaatihi dengan mentaati Nabi SAW. Apa yang diperintahkan Wa ma atakumur rasul fahudhu. Nah, mungkin kita nggak suka, kita kita nggak seneng, nggak cocok dengan uh, kita. Kita harus kita paksa nafsu kita untuk bisa mengikuti dan mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam alla yuqaddima ala hubbihi wa tawqirihi wa ta'dimihi hubba mahlukin au tawqiruhu au ta'dimuhu kainan mangkana. Nanya, ya, kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, itu harus didahulukan penghormatan kita kepada Nabi harus didahulukan. Pengagungan kita kepada Nabi, cinta kita kepada Nabi harus kita dahulukan daripada kecintaan kita kepada makhluk. Ya. Maka ketika ya, dalam masalah mengikuti Nabi, mencintai Nabi, ya, itu yang perlu didahulukan itulah dah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lain ya setelahnya. Kemudian yang ketiga, diadab kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mualatu mangkana juali wa mu'adatu mangkana juadi warridha bima kana yardha bihi wal ghadabu lima kana yaghdabu lah. <clears throat> Ketiga dari adab kita kepada Nabi SAW adalah kita mencintai perwala ya, berwala <clears throat> kepada orang-orang yang dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita memusuhi dan membenci kepada apa yang dibenci oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita ridho terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho terhadapnya. Kita marah terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepadanya. Maka <clears throat> apakah kita sudah menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita cinta kepada as-salihin. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencintainya. Kita cinta kepada al-masakin. Kenapa? Karena Rasulullah SAW cinta kepada mereka. Dan juga kita membenci kepada orang-orang yang dibenci oleh Nabi SAW. Yang Nabi benci kepadanya. Dan juga kita ridho terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ridho kepadanya. Kita juga marah terhadap apa yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah kepadanya. Ini poin yang ketiga dari adab kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keempat adalah ijlalu ismihi wa tawqiri inda dikri dhikri. Wassalatu wassalamu wa takdiru وتكذير wa fadlih Yang keempat daripada adab kita kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ijlalu ismihi, mengagungkan namanya, memuliakan namanya inda dikri ketika nama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebut. Wassalatu wassalamu alaih dan membaca salawat dan salam kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahkan di sebuah riwayat disebutkan sebahil-bahilnya orang itu adalah orang yang ketiga disebut namanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia tidak mau ber, bersolawat kepadanya. Maka <clears throat> ini ucapan yang sangat ringan dan keutamaan yang sangat besar tentang bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengagungkan namanya, memuliakannya ketika nama beliau disebut. Ya. Wasti'adamuhu ya, wa taqdiru sama'ili dan juga mengagungkan tentang akhlaknya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, akhlaknya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Maka ini bisa kita pelajari di kitab-kitab tentang Sama'il ya. Sama'ilun Nabi di antaranya yang bagus adalah apa yang dikarang oleh Imam At-Turmudi. Itu Sama'ilun Nabi itu ada sekitar berapa hadis yang menjelaskan tentang uh, akhlak Nabi SAW. Di situ dijelaskan bagaimana postur tubuh Nabi, ya, mimpi bertemu dengan Nabi, ya, rambutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. ini ada orang rambutnya gondrong <laughs> ya. rambutnya panjang dia katanya ini sunnah Rasul ya sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya maka salah rambut ini juga itu dijelaskan di dalam sama ilun Nabi kan Syekh Utsaimin rahimahullah menjelaskan ketika ditanya apakah kita memanjangkan rambut gondrong itu termasuk sunnah daripada Rasulullah SAW maka Syekh Uthaymin menjawab bukan ya bukan termasuk sunnah Nabi SAW ya kenapa <clears throat> karena itu mengikuti daripada adat karena zaman itu mungkin rambutnya pada panjang-panjang ya. tapi kalau di Indonesia ya di Bogor misalnya ini kebanyakan rambutnya nggak panjang-panjang, ya. ya. Cuma beberapa saja. Makalah kalau mengklaim rambutnya gondrong ini ikut nyontoh Nabi, ini adalah kurang pas, ya, kurang kurang tepat, ya. Gondrong. Kalau seandainya itu adalah sebagai sunnah Nabi, maka para masyayikh ya, itu rambutnya gondrong-gondrong. Seperti misalnya kalau kita lihat Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya. Rahimahumullah, ya, mereka rambutnya nggak panjang-panjang. Ya, seandainya itu sebuah sunnah, mereka akan berada di barisan terdepan. Ya. Begitu juga <clears throat> masalah sorban. Ya. Sorban ini juga termasuk sebuah adat. Pada zamannya Nabi ya, memakai sorban. Ketika sholat pakai sorban. Tapi kalau ada hadis yang menyebutkan bahwasanya sholatnya pakai sorban itu lebih baik daripada sholat orang yang nggak pakai sorban itulah yasih ini ada tidak tidak sahih tidak benar maka <clears throat> ini eh, mengagungkan daripada sama ilun Nabi ini penting kita membaca daripada bagaimana ahlaknya Nabi, bagaimana sama ilnya bagaimana keutamaan-keutamaannya. Ini e, bisa dipelajari di kitab il. <clears throat> Kemudian yang kelima dari adab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam eh, ini adalah tasdiquhu membenarkannya fi kulli ma akhbara bihi min amriddin membenarkan segala apa yang dihabarkan oleh Nabi SAW dari perkara agama wa dunya wa sya'nil ghaib ya wa sya'nil ghaib fil hayati dunia wa fil akhirah. Ya. Kita benarkan apa segala apa yang dikhabarkan oleh eh, Nabi sallallahu Alaihi Wasallam dari urusan agama, urusan dunia, ya, wasya'nil ghaib, perkara yang gaib, <clears throat> fil hayati dunia, wa fil akhirah. Kemudian yang keenam adalah ihya'u sunnatihi wa idharu syariati. <clears throat> Adab yang keenam adalah ihya'u sunnatih, menghidupkan sunnah beliau. Ya. Wa idharu syariati, ya, melaksanakan syariatnya. Wa iblahu da'wati, menyampaikan dakwahnya wa infadu wasoya dan merealisasikan wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi <clears throat> dihidupkan ya, salah, salah satu adab kita kepada Nabi menghidupkan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan syariatnya ya, sholat berjamaah, ya. Terus ya sunnah-sunnah yang banyak ditinggalkan oleh sebagian kaum muslimin. Juga wa iblahu da'wati mendakwahkan ya dakwahnya. Jadi kita sampaikan untuk tugas dakwah, tugas menyampaikan dakwah itu bukan tugasnya ustadz, bukan tugasnya para mubali, para kiai saja. Tapi menyampaikan risalah, menyampaikan dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam semuanya kita sampaikan ya, dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita sampaikan tauhid, mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, muhafadhah ala salawat ya menjaga salat-salat ya. dakwah-dakwah beliau sudah sampaikan ya man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih wa <clears throat> siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan falahu ya maka baginya pahala yang semisalnya. Dan kita juga melaksanakan daripada wasiat-wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang banyak sekali kita jumpai dalam hadis-hadis beliau. Kemudian yang ketujuh adalah khaftus saut inda qabri. Ya. Menurunkan atau merendahkan suara ketika berada di sisi kubur Rasulullah SAW. Ketika kita bisa diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bisa berziarah ke kubur Nabi SAW, itu salah satu adabnya kita nggak boleh teriak-teriak, merendahkan suara. Dan memang masya Allah itu dijaga oleh Allah atau mau siarah ke kuburnya beliau masya Allah hening ya suaranya hening cuma yang kadang-kadang belum bisa direalisasikan ketika berada di masjid mau menuju ke raudhah ini masih berdesak-desakan terkadang mengangkat suara ya. makanya ada sebagian kadang la tarfa'u aswatakum ya Janganlah kamu angkat suaranya. Apalagi suara Anissa, suara perempuan. Ketika berada di <clears throat> sisi kuburnya atau berada di masjidnya, Masjid Nabawi, bagi orang yang Allah muliakan untuk bisa ziarah, tidaknya dia tahan suaranya, rendahkan suaranya. Tidak berteriak-teriak, tidak mengangkat suaranya. <clears throat> Kemudian yang kedelapan adalah hubbus salihin wa mualatihim bihubbi. Ya. Kita mencintai orang-orang saleh, ya dan berwala kepada mereka karena Nabi SAW mencintai mereka, mencintai orang-orang soleh. Wabaghdul fasiqin dan membenci terhadap orang-orang fasik dan ya, wa ya. kita membenci mereka ya. kenapa karena beliau SAW alaihi wasallam benci kepada kepada mereka Hadhihi hiya ba'du madahiril adabi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam. Maka ini adalah sebagian daripada realisasi kita daripada cinta kepada Nabi, beradab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fal muslimu yajtahidu daiman fi adai kamilah. Maka seorang muslim berusaha bersungguh-sungguh terus bersungguh-sungguh terus berusaha fi adaiha kamilah ya untuk melaksanakan adab-adab tersebut secara sempurna wal muhafadhu 'alaiha tamah dan menjaganya dengan sempurna id kamaluhu mauqufun 'alaiha wa sa'adatuhu manutun biha sebab apa ya kebahagiaan kita ya ini ditentukan dari juga dari bagaimana kita mengikuti Nabi SAW, beradab kepada Nabi saw. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kekuatan kepada kita untuk terus istiqamah menjaga adab-adab kepada Nabi saw dan agar kita termasuk dari orang-orang yang beradab kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan saya tekankan kembali hendaknya seorang muslim seorang muslimah bersungguh-sungguh terus untuk melaksanakannya dengan sempurna, menjaga dengan sempurna karena ini yang menentukan kebahagiaan seorang muslim dan muslimah ya sampai dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan dari Al-Adabu Ma'a Rasulillah. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan dapat kita amalkan, dapat kita jaga dalam merealisasikan kita cinta dan beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa barik wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته